إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهذا أقصى التهذير وغايته والخصلة الثانية أنه مجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحاربتك فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحال ثم وقعت معك نقطة أخرى وهي أنك في عبادة الله تعالى ودعوة الخلق إلى باب الله سبحانه بفعلك وقولك وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته ومراده وحرفته فصرت كأنك قمت وشددت وصفق لتغيظ الشيطان وتقيده وتناقضه فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك حتى يفسد والعياذ بالله عليك شأنك بل حتى يهلك رأسا إذ لا يأمن من جانبك بعد فإنه الذي يسيء ويقصد بالهلاك إلى من لا يغايضه ولا يناقضه بل يصادقه ويوافقه فالكفار أهل الرغبة في بعض الأحوال فكيف قصده لمن قام لمغايظته وتجرد لمناقضته فله إذا مع سائر الناس عداوة عامة ومعك أيها المجتهد في العبادة والعلم عداوة خاصة وإن أمرك له لمهم ومعه عليك أعوان أشدها عليك نفسك وهواك وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل Bermula penghalang kita dari melaksanakan firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga penghalang kita adalah hantu. Kemudian lazimi olehmu wahai saudaraku seagama dengan berperang dengan setan dan mengalahkannya. Yang demikian itu karena dua perkara. Pertama, bahwa setan itu musuh kita yang menyesatkan kita terang-terangan. Dan tidak ada harapan pada setan itu untuk dibawa berdamai atau membiarkan atas pekerjaan kita beribadah. Bahkan tidak cukup akan setan, kecuali kada kuat setan, kecuali engkau itu binasa sama sekali. Maka tidak ada jalannya lah untuk kita itu merasa aman daripada musuh ini dan lengah daripada musuh ini. Coba sama-sama kita pikirkan dua ayat dari Al-Quran. Pertama firman Allah. Alam a'had ilaikum ya bani adama. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku perintah akan kamu alam a'had. Alam amur. Apakah tidak aku perintah kamu ya bani Adam wahai bani Adam Allah ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah hantu. Innahu bahwa hantu itu lakum aduun mubin. Khusus bagi kamu lakum, khusus bagi kamu aduun mubin. Musuh oh, nang nyata kalau orang kagawian lah ilmu lawan ibadat itu musuh nang khusus bagi hantu. Kalau orang gawiannya kada nuntut ilmu, mengajar kada, belajar kada, ibadat ke pengalar jua, itu musuh umum bagi setan. Musuh juga tapi umum. Kalau orang nanggawiannya menuntut ilmu wa imma belajar wa imma maajar, lawan ba ibadat Nah ini musuh nang khassah. Musuh nang istimewa lawan setan. Salah? dalam ayat Quran yang sudah lancar kita bacakan itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan ya ada juga musuhnya nah jadi kepada orang lain minta juga apalagi ayatnya pulang ada innahu lakum lakum baduhul lakum lah ya. aduan mungkin ya lah hanya khusus kalau tak khusus ikam musuhnya maka musuh ini kita kada melihat yang nung tuha bisa lah melihat antok antok <laughs> bisa lihat jadi setan ini melihat lawan kita. Kita kada melihat lawannya. Lamun secara akal, secara pemikiran biasa kalau bakalahi musuh melihat kita. Kita kada melihat kalah kalah. Namun secara pikiran kita kalah. Cuma orang nang nyata-nyata kalah ini buka ya lawan nang melihat lawan hantu. Nang melihat lawan hantu siapa pulang? Hantu kada melihat lawannya. Siapa orangnya? Allah Ta'ala <laughs> Allah Ta'ala nah, jadi biar kita biar hantu melawan Tuhan wanilah melawan Tuhan ujar Tuhan inna kaida syaitan karena ba'ifa tipu dayanya syaitan itu pada apa kan ipa ibadahnya lamah banyak, hanya kada apa-apa juga. Ujar sifat 20, Allah ta'fira risyai'in minal kainat risya'in ma' Ini sudah jadi darah daging, mulai kita nang balung berbulu lagi ke tak Sudah nang kayak ini etikat eh, Hanya mulai balik berakal sudah kayak ini lah ta'fira li syai'in minal kainat li syai'in ma. Walau kayak apa setan berkumpul hendak manu kita, ini hendak benar aja. Tapi kata berdaya juga, inna dah setan karena ba'ifa. Lalu apabila sudah setan itu tipunya itu tadi baik, Guna apa kita melawan orang yang daib jiwa? Nah, kalau orang yang daib itu kita lawan nih, kita tuh rasa-rasanya rasa bungulan rasanya. Nah, mbah macam apa? Nah, lalu di sini ada ulama yang memaham kalau la budu syaitan itu pahamnya ya kan? Pahamnya tah. Ya kan? Wak nih, aku aja nih tambah. durian di dalam innahu lakum adu mubin ini memberi paham pula wa ana lakum muhibbun mubin atau habibun mubin. Kalau setan itu lakum aduun mubin wa ana lakum habibun mubin. Faswalu bil habib watrukul trukul Ikam lawan kakasih aja. Jangan menggaduhi musuh. Apalagi musuh itu tadi baik juga. Baik lawan kakasih. Kalau kita ma ma melawan musuh, lawan kakasih, ketinggalakan sebelah kami. Ini orang yang habis pintar, terbalik bunga. Bini dalam kamar. Musuh di luar rumah. Kabaran turun. Bini tapi sah, baik berlukus di kamar. Ya hura ahoy daripada bakal lahir itu satu lurung daripada orang-orang yang kawa diikuti lurung muharabatus syaitan tadi yaitu dengan menghadap Allah aja jangan dilayani syaitan itu jangan dilayani dengan jalan tidak melayani sudah istilah orang baja juata namun kadada nang melayaninya kadada nang ma, ma apa menukarinya apa kabar maulahnya berjualan lagi Hah? ampihan aja bel saling banyak kan nyamaulah di pabrik tapi kita jangan ada nang nukarinya anti ham pabriknya itu kalau nyamaulah lagi ya kalau nang menukar juga ada atau sebagainya babinian nang pina nang pina baja jualan daging mendaging nih amun kada nang nukarinya lagi anti hamnya jualan taga nah taganya nih eh ini gitu lalu orangnya ini ada ciri baru pang kalau ada ciri baru ciri bakat sebenarnya nyemin itu aja <laughs> ingat dulu lah ada dalam kitab waktu ngaji di bagian murid betakun lawan, anu murid balapur lawan guru guru ujar si murid daging gue larang benar dijawab oleh guru murahakan macam apa supaya murah guru jangan ditukari jujur iya, iya, iya. <laughs> nah itu ya nah, itu kita kadang nukari kada pasainya amun ada nang nukari bebangetnya nah itu lagi pulang lah menghadapi lawan malin tadi alon musuh tadi kakasih kita ketinggalakan ke belakangnya nah inilah paham isyarat paham isyarat itulah ta'bu Allah ta'bulu setan lakin kok buduni innahu lakum adu mobil, wa ana lakum habibun mobil. fashwal fashtagilun fashtagilu bil habib wa trukul adu baik ikam kakasih aja Apalagi inna kaya setan karena baik saja Itu satu lorong telah nang kawa diikut jual lorong ini, maka banyak orang yang masuk di sini nyaman, nyaman. Lulu gua gua, setan-setan sarang sarang. Nah, sarang lawan Tuhan aja. <clears throat> Apa hikmatnya Allah Taala maulakan hantu? Soal, jawab. <laughs> Itu hantu diumpamakan mangkaya anjing. Anjing. Inguan pagustian kita. Disuruh oleh pagustian, hai anjing, apabila itu nisuna jauh daripada aku, hendaklah ikam takutani supaya inya berfarklon di aku. Jadi apabila kita nang kita nang ini jauh lawan lawan Allah Taala lalu si hantu tuh nang kaya hendak menerkam lawan kita itu hikmatnya hikmatnya rahasianya supaya kita lawan Allah Taala tuh jadi robin terus jadi robin semuanya kita Apabila ada, pina bahagian berjauh sedikit aja ada jauhnya. Datang aja lalu gangguan, datang aja musibah, datang bala. Hikmahnya bala musibah itu semuanya adalah supaya kita takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada sebagian ahkamil hakimin. Nangaran ahkamul hakimin itu. Hikmahnya. Nah. Maka dasar bukti zaman perang Zaman perang bakalahi balik. Apa kabar? Orang kafir tah ya hafal sifat 20. Hmm. Orang kafir mak hidup kau ini kahilalat kok mati kah? Mati kah? Hafal yasin Uh, hafal Yasin. Hafal uja Allah Bapak. Hafal ada lagi kawalnya. Masih hidup jadi umur nyampas. Ada kawalnya. Yasin hafal sampai surjaun surjaun apa tak kalau jauh mbahnya merdeka jangan orang nang kafir kita ini kan salah-salah kan ingat lagi malah protokol karena asik mengurus dunia batahi bubuhan wajib gandeng dunia batahi batahi batahi asik mau nih itu tadi ingat lagi Quran bujur kada ada nang semingguan nah hari semalaman kada terbuka buka Quran bujur kada bujur kada inya aman coba ya kanya musim perang jadi bagus juga datang bala musibah tuh lalu aja tenang lalu bakal kontrol guru jauh lalu kalau lagi nah lempian aja sudah nah ulun minta doakan nanti nah kejadian aja bari jurun amalan nah karena kayak ini ulun nah ini ulun buka anak ulun bari sukan utang di kaki lalu kalau lagi nih kita amalan aja jar guru guru nang bujur juga baca nyawa nenek baca nang bujur entah nang salah eh ini aja baca nyawa cari kena menyen yang putih gak ada kena menyen putih karbet hmm untung walau untung mana ini cucu pian kada duit datang apa nah barang isok hendak di bawah kamar ulun datuk beruntung lah lu untung lu banyak cucu sih dan banyak kan nah nyata nyata, nyata tak gunakan matinya kita nih apabila kasusahan itu bukanya tuh amanah amanah ada tahu lagi nih ada nang buka kayak artinya ya dukun ada nang kayak datang ke tuan wali lah anu, masing-masing lah padahal hikmahnya itu Nang jadi kita ini diadakan serangan-serangan pada lahirnya. Padahal hakikatnya untuk menambah lawan kita takarub kepada Allah SWT. Maha suci Tuhan daripada sifat kada bijaksana. Dalam asma husna al-adlun latifun khabir. Kada sunyi daripada lupuknya. Kada, kada sunyi daripada keadilannya. Ya tuh. Kada sunyi. Udah Habib Ali khalaqal khalqa hikmah. Tapi wafawa alaiha ilmah. Mun orang mengerti akan ah, inya kasar lawan Tuhan itu sasar ba. Sih. Model orang tak bakal latihan lah kan umanya. Sasar umannya tuh pina meninjak sasar ba peset pingkutan. Ahem. Nah, muat midat. Nah ini jadi kita mengerti situlah sambil memikirkan mau tetangis ya. ya. Allah ya Rabbi ya Tuhanku Beginikah sempian terhadap hamba Padahal wa in kuntu lastu ahlan bidzalik. Hamba kada patut dibukakan rahasia ini. Tapi dalam penitu sentian tetap bukan rahasia hikmahnya ini kada. Nah, mau tangis tak? Tangis kesukaan. Kalau memandang anugerah Tuhan membuka apa? Nang sorong kada ahlinya dibukakan sehingga pas dilawan apa lang dimutare ya? cuma itu kan tadi kullu rizqin bimala parihun kulun fi falakin sebahun ya kalau lah ha kita <laughs> kalau lah ha ini kita tahu lalu ini nama amal bi khawati ini ha kembali tahu orang tua tua itu yang paling dikhawatirkannya nang ini ya kehabisan itu nang menghasilkan ingat ya lawan Tuhan ayupan menggahatan mikilakan betahi betahi dunia betahi atau mikilakan ini atau hitung-hitung kan apakah marah-marah marah kan apakah <clears throat> apa kabar kan kehabisannya nah ianya assalamualaikum pot takkan tot apa kabar batal kenyanya <laughs> kak ini juga sahinak aja lagi nih tak ada lupa jalan Tuhan Nah pengaruhnya itu mati lupa, mati lupa. Padahal asalnya ingat banana, ingat saja. banana tadi sembahyang, nah ya Allah menyebak hendak kehabisan sekali ale ya kanya kompot ayu pang kompot ayu pang ini ale pot nah iya di bapekam ale pot umat tababak benar itu apalagi orang yang was was benar tapi mun kumbayang ja bapak kawa jadi buli ti pulang kompet aja amun nang ini gila pembuli ti lagi ya kawan buli ti lagi ya nah iya nenek bakal nyaman nyaman pang tapi kita ini kan ada rojaknya kada kau aja sedikit ada rojaknya jadi kau aja mengesam sebelah-belah ke kenesam sebelahnya lang kena masam hanya hati nih takutan ada harap ada ya kalau Mbak sudah haji sudah kita nih rumah ada begini ada ada yang beli ada yang cucu bebuyut inta cicit sudah ini je lah ini je lah pahabitan ah, je lah karena nah, siapa tahu bertahu lagi ojak Allah bakal lumba tusan lumba tu balum tusan tusan to hi'i lumba tusan silin teloi ke ya Allah bapak lumba tusan balum tusan tu sini Allah bapak urai Pender film tiang ganjil lima nung sudah didapati ruhani dah tu enam dua puluh dua puluh malam ke yang tuh ganjil pender itu dia ganjil hikmahnya belum batusan sih bola mati baguling gitu kan kubut balungan turun lihat belum tiupnya jadi biar sepuluh mata belum tentu kalah lagi belum tentu kalah lagi ya lah tapi kalau sudah kalau lihat hmm, inya kubutnya mah memuncak kak penderan itu kayak seorang sepak bola nah. Kalau udah kayak saya lagi bolanya diambilnya biar kemah pasariknya. Kalau kalau lagi ya tetap sudah sepuluh nol. Hmm, kami Kamirun kalah. Walaupun kami Kamirun tuh harap-harap ngarannya ada nang makan aki, ngarannya makan aki, <laughs> ngaran lamun kuman teh cocok aja kan kita makan akik harus baga Allah aku di makannya teh Allah juga <laughs> Allah ya ngajar kita minta lah ya Allah dia ya Allah dia ya Allah dia husnul khotimah kalau tahu lagi ya berdoa nangka itu ujar Nabi Allah wa antum muqinun bil ijabah ujar Nabi kita ini apa sudah presiden kita bocap gini siap laksanakan minta Allah maksudnya presiden ini kayak itu artinya komandan kita nih Allah wa antum mukinun ijabah siap laksanakan mukinunnya jadi ijabah Hah? Wa antum kalau dia ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Yakin diterima Tuhan apalagi orangnya mau kumpul berapa banyaknya. Marah saja Tuhan melihat orang kasihan kumpul-kumpul jauh-jauh pada tujuan kecuali anak masih beriman aja. Ini mati di iman ya kalau tujuan, ini ada lain tang. Ah ulun aja kada tahu di tujuannya, ulun asa umpat aja nah. aja sudah kita banyak salah berataan. Pendeknya aku kasih ke dari ibadat Nak mati di iman aja. Maka wa inna malikul mana wa ujar Nabi juga nah, apa niatnya? Itu aja mudah-mudahan mati di iman aja hati saya. Ini esok mana? Kamu teh itu. Kira-kira pukul dua setengah tiga kalau tolak kamu teh, malam nih kamu Besok harinya pulang sana cak ke Birayang, bak Birayang pulang Masjid Sulaha minta pulang ya. Beraben, nama ada pas itu kai anu julak julak nurani. Kalau abah wahab wahab merina juga tuh, ma'adakan di Sulaha. Nah, aja jangan salah pukul tiga setengah tiga datang di Sulaha. Karena ada percuma. Insyaallah sehari yang kita mudah-mudahan nanti kabulakan Tuhan niat kada. Pada kapal mudahan mati di iman dia itu aja habis. Pas itu kembali mati di iman habis. Hmm. Biar matinya dihigabi hijau tapi biman Ada arwah julak berdoa kata, unda aja julak berdoa mudahan umur unda habis dihiga guru unda. Hmm. Oh, juang kita muka itu nih. Ini sini ada, jadi Imam Ghazali di murid. Muridnya itu boleh ungak, ungak anak membaca terhadap terawak pada kan orang Imam Ghazali Imam Ghazali pemurid yang nggak ungak-ungak hendak mati karena kalau mau ucap kalimat ada itu pak Imam Ghazali datang bertungkat hanya tungkat diri aja masuk budaya kalau rumah <laughs> itu gede bukan rumah itu gede bawa karena bisa lihat orangnya gede bawa banyak sunyi gede itu kada paham habis gedabo gedabo itu kan sini kita banyak, ini gedabo hilang gada bo lalu awam baca la ilaha illallah masih ditakunilah yang modalnya kenapa nang gada tadi itu disini iblis teng mahor kebuka ada wali lentung ketunda nambah kita gerobangnya ham jasiden matinya jangan kandak jangan kada betawasul ya gerobangnya <laughs> tawajjuh jasiden merobat saja jadi kita bicara nama waktu nama kita berkerekatan kita kalau kalau ada kalau sewajo merobat sah ada kalau lah lah ya lah ya, lah kalau nanti kalau menyona mengatakan guru dulu sebelum berzikir jangan nambah tentang berzikir orang guru mengatakan mengatakan guru tuh maksudnya minta lawan Allah Taala berkat guru kalau lawan guru ini nang dipintai buh ah, tapi kaidah guru tokohnya apa nggak hafal banget nah innal umur apa? ya kalau lah ya kalau lah ada kalau lagi min haitu anna lil wasail apa ya, hukumnya <laughs> maqasid tapi ada kalau istisnanya kalau tak ini data ada kalau istisnanya nah, mudah-mudahan kita sama-sama doakanlah karena kita punya sama-sama beriman di, di, di surga karena orang raminya kita bersitu berpaluk berpagut itu karena kita berelang-elangan situ karena iyanya di situ kan kita mudah-mudahan lah ulun doakan tiang doakan juga walaupun sudah jalik juga kan nah, mati di iman juga habis itu lah ya Allah nah itu aja kita biar bisa bisa melihat pakai jual mati di iman kan ya bila gitu eh, eh biar jadi nyampe aja mati di iman pulang ya biar gitu mudahan lah sama-sama nih Nah, sama doakan misalkan Tuhan berkat guru-guru mudahan berkat matinya beriman berasa diampuni dosa ya kan mudah-mudahan karena kita di surga nambah kerumutnya situ ayo dia situ apalagi guru guru yang jenak menyangkut surga nih banyak mana sih nenek sunnah Nabi Muhammad dia ya, teh di bawahnya guru kan kenapa sebab kada ada paling tinggi derajat dari pasal sudah nubuah selain derajat apa ulang apa nah Nah, ada kita ini barang jadi murid sini barang. Ini biar Tuhan tetap murid juga. Biar Tuhan tetap murid juga. Mbak ada juga gurunya di atas. Ini pun ada pulang sampai wakokul di ilmin. Alam sampai nyata. Nah, wassalam di kita masih ada. Jadi kita mah kayak apa Tuhannya tetap anom. Sebab sedang di atas pada kita. Untuk apa kita. Betul itu lah. mudah-mudahan tadi sama-sama oh beginian beginian doakan Dah lah, mati beriman mm Hmm, hmm. Mematinya mun mati nyaman tak sudah sudah merasa aja mati nyaman sudah aja eh. mati beriman terang dah. mati beriman perasaan Allah berkat Habib Ali eh. nih misalnya hawal Habib Ali nih eh? ada ni. Arba Dudi nih hawal Habib Ali nih dua puluh kedua sana ya kadang dua puluh Rabi Ustani nah awal Habib Alnya Raja mau kami benar orang nih di Jawa awal hmm. apa jajan itu lokai kan hmm. mati di mudah-mudahan berkat nabi-nabi berkat guru-guru kita mudah-mudahan eh, mati di iman beradaan itu aja ulang dibaca dulu lah. mudah ada manfaatnya al-fatihah Alhamdulillah. alhamdulillah إياك نعبد اهدنا صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدم نسألك يا الله فاطمة في خير قطاعاتها وصلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله <clears throat>